Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaid yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi kata beliau di situ halaman 111 perhatikan. Wa syakku ba'dal fi'li la yu'athiru wa hakadha idza syukuku taksuru Au taku wahman mislu waswasin, mislu waswasin fada' likulli waswasin yajibihi luka' itu. Am ya, ana ulangi lagi perhatikan ini, pantunnya bagus sekali ini. Wasyakku ba'dal fi'li la yu'athiru wa hakadha idza syukuku taksuru au taku wahman mislu waswasin fada' likulli waswasin yajibihi luka' luka' itu setan. Paham ya? Nanti akan kita lihat nanti barakallahu fikum. Yang jelas pembahasan sekarang ini berkaitan masalah apa? Kalau antum beribadah muncul keraguan, maka kembalikanlah ke hukum asal yaitu yakin. Kenapa? Li'anna al-yaqina la yazulu bisyak. Kaidah yang kubra yang dapat antum lewati dulu itu. Yang namanya keyakinan itu tidak bisa hilang dengan apa? Dengan keraguan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih Hadanil baitan fi hukm syak. Dua pantun ini berkaitan masalah hukum mengenai syak itu keraguan. Hal yu'athir aula. Sekarang keraguan itu memberikan pengaruh atau tidak? Nama keraguan itu memberikan pengaruh dalam ibadah atau tidak? Wa annahu la yu'tabar fi salati mawadhi'. Ragu itu enggak dianggap pada tiga tempat. Ingat-ingat, keraguan tidak dianggap pada tiga pada tiga tempat. Na'am barakallahu fikum yang namanya keraguan, ewa. Ewa. Yang namanya keraguan itu tidak dianggap pada tiga pada tiga tempat. Naam. Lainnya Kata beliau wasyakku, apa itu syak itu? Orang bilang syak, syak. Apa itu syak? Asyakku huwa ataraddud baina syai'ain. Syak itu adalah kebimbangan di antara dua sesuatu. Bimbang dia. Enggak yakin. Bimbang di antara dua perkara. Itu namanya syak ragu namanya. Satu tambah satu berapa ya? Kalau enggak dua, tiga. Bimbang dia. Di antara dua dan tiga bimbang dia. Itu namanya syak namanya. Namanya apa? Namanya syak. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Fayashmal ma tarajjah aduhuma 'ala al-akhar. Maka mencakup di situ yang saling apa? Yang saling menguatkan salah satu di antara, di antara keduanya atas yang lainnya. Berarti kalau kuatnya dominannya benar berarti don, ya enggak? Kalau kuat dominannya keliru berarti apa? dugaan yang dominan keliru, waham. Seperti itu. Wa ma lam yatarajjah dan yang tidak kuat tadi itu. Wa hadha huwal murad inilah yang diinginkan. Fasyakku huna yuqabilu al-yaqin. Maka syak di sini adalah lawan daripada al-yaqin. Syak di sini adalah lawan daripada al-yaqin. Naam, yuqabil itu lawan. Mahum salah ya? Wakonuhu wasaku ba'dal fi'li la yu'athiru. Keraguan itu setelah berbuat itu enggak berpengaruh. Antum sudah berbuat, sudah melakukan kok ragu itu enggak berpengaruh. Paham belum? Antum puasa, setelah buka udah minum, antum tadi puasa enggak? Wah, ragu ya puasa atau enggak ya? Sudah buka padahal. Sudah berbuat belum berarti? Sudah berbuat belum? Hah? Sudah berbuat, enggak dianggap ragunya situ. Lah masa sudah buka masih ragu? Tadi anda puasa enggak? Ya akhir, tadi anda puasa enggak? Antum ragu, ya? padahal setelah buka ngomongnya gitu. Nanyanya setelah buka. Kita katakan ragunya enggak dianggap karena setelah berbuat. Faham? Ba'dal fi'il. Naam. Wa syakku ba'dal fi'il la asiru. Keraguan itu setelah berbuat enggak dianggap, itu enggak berpengaruh gitu loh. Fahami baik-baik itu ya? Ya, naam. Hadha huwal mawdi' awal. Inilah tempat yang pertama. Tempat yang pertama Nah, barakallahu fikum keraguan setelah berbuat pun enggak dianggap. Ewa. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Mimma la yu'tabar fihi syak, yaitu dari tempat-tempat yang tidak dianggap suatu keraguan. Yakni asyakku ba'da fi'lil masykuk fi wa intihaihi minhu, yaitu keraguan setelah berbuat perkara yang dia ragukan dan setelah selesai baru dia ragu enggak dianggap. Layu yu'athir enggak berpengaruh sama sekali. Paham belum? Antum sudah makan kenyang, sudah makan satu piring nambah e, nambah lagi lauknya, kemudian satu gelas air minum. Makan belum antum? Wah, ragu ya. Sudah makan belum ya tadi ya? Ragunya. Ragunya setelah berbuat, setelah selesai. Dianggap enggak ragunya? Dianggap enggak? Enggak dianggap. Karena setelah berbuat. Paham belum? Ini perlu diperhatikan baik-baik ya. Nah, barakallahu fiikum. Nah, yang seperti ini perlu diperhatikan baik-baik biar nanti enggak bingung, biar enggak keliru. Kata beliau la yu'athir enggak berpengaruh. Li'anal asla anna ma waqa'a inna ma waqa'a ala wajhi salamah was Dikarenakan hukum asalnya sesuatu yang terjadi itu hanya saja terjadi dalam bentuk selamat dan sahih. Udah. Nah, intinya dia udah makan selesai kemudian kok ragu ya udah enggak usah dipedulikan keraguannya. Maksudnya bagaimana? Udah makan ya udah selesai enggak usah makan lagi gitu loh. Maksudnya apa? Maksudnya ketika itu dia sudah berbuat, sudah selesai baru ragu. Nah, dan lihat walidzalika lamma Syak sahabah radhiyallahu anhum ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yukhayyal ilaihi annahu yajidu syai' bisalah Oleh karena itu tatkala sahabat mengadukan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang ada hayalan yukhayyal. Yukhayyal itu di bisi-bisi di dalam salat, ada sesuatu yang dia nah barakallahu fikum terhayalkan di situ, terbisi-bisi. Annahu yajidu syai' seakan-akan dia menjumpai sesuatu di dalam salatnya. Ai fi nafsil ibadah di dalam ibadah itu sendiri. dunaan yang syarif minha. Dia dalam keadaan tidak berpaling dari ibadah tadi. Wa ma'adhalik bersamaan dengan itu apa kata Rasulullah? amar Rasul sallallahu alaihi wasallam alla yaltafit ilaih. Rasulullah perintahkan untuk tidak menoleh kepada eh, pada apa? Pada bisikan tersebut. Wasyak la yarfa'ul yaqin ini penting ini. Yang namanya keraguan itu tidak bisa menghilangkan atau mengangkat sesuatu yang yakin. Apa kaidahnya? Al yaqinu la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dengan apa? Dengan keraguan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza jazakumullah kita lihat lagi. Walau futiha babu syak ba'dal fi'il kalau seandainya dibuka pintu perhatikan ya kalau seandainya dibuka pintu keraguan setelah berbuat antum sudah berbuat kok ragu kok na'am barakallahu fikum kok dibuka pintu masalah itu niscaya apa lakana fathan liwaswasin la nihayatalah ini bayang niscaya membuka pintu untuk bisikan-bisikan yang tidak ada habisnya. Antum sudah makan, sudah selesai makan, minum satu gelas air susu. Paham ya? Kok antum malah ragu, wah sudah makan belum ya? Jangan-jangan belum makan, makan lagi. Sudah makan belum ya? Jangan-jangan belum makan lagi. Akhirnya kenapa? Akhirnya timbul was-was terus gitu loh. Caranya untuk mengatasi was-was itu ketika antum dibisikin langsung lari. Lari dari was-was itu, tinggalkan was-was, ambil yang yakin. Paham belum? Faham maksudnya? ya Antum ketika sholat kok ada semacam angin, tapi bukan keluar ya, cuman kayak angin keluar, kayak angin keluar. Posisinya mungkin biasanya kan ada suara di perut itu guruh-guruh gitu ya, suaranya ya, suara kayak ada sesuatu itu ya. Antum di situ posisinya eh, ini kentut atau bukan ya? Batal enggak? Tinggalkan was-was tersebut kembali ke hukum asal yakin bukan kentut. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan la yang sarif hatta yasma'a sautan au ia rihan. Nah, barakallahu fikum, jangan sampai dia meninggalkan salatnya berpaling sampai dia mendengar suara atau menjumpai nah baunya. Paham ya? Seperti itu. Jadi kalau belum menjumpai bau dan belum mendengar suara jangan berpaling, seperti itu. Lakin akan tapi lau zal syak wa tabayyana lahul amr, tapi kalau hilang keraguan dan nampak jelas padanya suatu perkara, fa innahu yarji' ila yakin, maka kembali kepada apa? Yakin. Li'anna al ulama bisyak huna idza dama syakku. Karena yang diinginkan oleh para ulama ragu di sini adalah apabila terus-menerus ragu gitu loh. Batal belum ya? Ini sudah batal belum ya? Jangan-jangan tadi kentut, jangan-jangan ah, itu ragu terus. Nah, seperti itu langsung antum larinya kemana larinya? Larinya bukan lari keluar dari sholat tapi dibangun di atas keyakinan belum batal. Karena yang keluar bukan apa? Yang keluar itu bukan air kencing atau yang keluar bukan kentut. Paham maksudnya ya? Nah, cuman mungkin karena apa? Dorongan angin dari dalam lah. Faham maksudnya ya? Itu perlu diperhatikan baik-baik. Awak kita lihat sini. Wa min amsilati hadza contohnya perhatikan contohnya ini insanun tawaddaa wa lam mantaha wudu'uh. Ada orang wudhu, kemudian tatkala selesai wudhunya syakka, dia ragu. Hal tamat madha aw Dia sudah tamat mud atau belum tamat tamat mud? Eh? Apa tamat mut? Berkumur-kumur, dia naku. Dah kumur-kumur belum ya itu naku Fanakul kita katakan la syai'a alaihi enggak perlu. Enggak eh, perlu kamu pedulikan. Kamu enggak dapat dosa. Wa alaihi an yastabir lanjutkan lagi. Wala asal alaihi hadza syak. Enggak ada pengaruhnya keraguan seperti ini. Jadi kalau antum sudah wudu selesai, kok antum ragu, dah kumur-kumur belum tadi ya? Enggak usah dianggap sudah. Enggak usah dianggap, lanjutkan lagi, lanjutkan. Paham ya? Kata beliau apa? Wala athara li hadza syak. Enggak ada pengaruhnya keraguan ini. Li'annahu ba'dal faraghi minal fi'il karena setelah selesai perbuatan. Setelah selesai wudu baru ragu. Sudah kumur-kumur belum ya? Sudah istinsyak belum ya? Sudah is belum ya? Ragunya itu setelah wudu itu loh. Dianggap atau enggak seperti nisan? Enggak dianggap. Lanjutkan terus. Paham ya? Seperti itu. Kalau antum anggap enggak selesai-selesai, Was-was penyakit was-was berbahaya sekali. Nah, kita lihat sini. Contoh yang lain, rajulun shalla, orang sudah salat. Enam orang sudah sudah salat. Barakallahu fikum. Nah, orang sudah salat kemudian apa? Summa ba'dal faraq min salatih, kemudian setelah selesai salatnya, syakka, dia ragu. Setelah selesai salatnya dia ragu. Nah, hal salat salatan atau arba'an dia salatnya sudah 4 rakaat atau Baru tiga itu ragu. Eh, ragu. Nah, Ragu. Fanaqul la yaltafit ila hadza syak. Enggak perlu kamu noleh pada keraguan ini. Li'annahu ba'dal faraq min ibadah. Karena setelah selesai ibadah, setelah selesai salat kok baru ragu, enggak usah dipikirkan keraguan tadi itu, udah salat selesai udah itu. Paham belum? Karena setelah selesai setelah berbuat, antum udah makan satu piring, nambah lauknya, minum satu gelas air susu. Kok setelah selesai orang ragu, udah makan belum ya? Enggak usah dipedulikan, sudah makan itu. Paham belum? Karena telah selesai gitu loh. Faham maksudnya ya? Faham belum Husain? Eh, mana? Karena sudah selesai. Kecuali belum selesai atau di pertengahan amalan masih mungkin. Tapi sudah selesai Pak antum ragu, enggak usah dipedulikan keraguan dari itu. Kembali ke arah mana? Ke arah mana? Ke arah yakin. Paham ya? Kembali ke arah yakin. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Ini perhatian baik-baik ini ya. Insanun salat salata. Ada orang Salat dengan suatu salat wa ba'da salam setelah salam assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah salam dari salat tersebut syakka hal sajada marratain aw marrah wahidah. Bingung dia ragu dia. Tadi salatnya tadi ana sujudnya dua kali atau sekali ya? Ini ragunya setelah salam itu loh. Setelah selesai salat kita lihat. Fa salatuhu sahih, salatnya sah. Wala yaltafit ini hadza syak. Enggak perlu dia menoleh kepada keraguan ini. Li'annahu law iltafata lakanat as tata tatawarat alaih. Dikarenakan kalau dia menoleh, wah, jangan-jangan baru sekali sudutnya. Kalau dia noleh keraguan ke ke arah apa? Ke arah ragu tadi itu. Niscaya apa kata beliau? Lakanat asyukuk. Niscaya keraguan tatawarat akan saling berdatangan lagi. Tatawarat saling berdatangan. Nah, wa yaqul rubbama lam asjud illa sajdatan wahidah. Bisa jadi anak ini belum sujud kecuali sekali sujud. Pikul rokaat ah pada setiap rokaat Bingung itu loh. Jangan-jangan anak sujudnya baru sekali. Jangan-jangan nanti rukuknya baru sekali. Itu kalau ngikutin arah apa? Ragu tadi. Tapi bagaimana caranya tadi? Hilangkan keraguan, lari ke arah mana? Yakin. Paham ya? Hilangkan keraguan, lari ke arah yakin. al yakinu la yazulu Yang namanya keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Penting sekali ya eh, kaidah tersebut atau nah barakallahu fikum patokan tersebut jangan sampai ter, terlupakan. Kita lihat lagi. Na'am barakallahu fikum wa hina idzan yu'idu shalah min awalnya. Akhirnya dia bingung karena bingung tadi akhirnya ngulangi salat dari awalnya rugi. Sudah yakin awal mula sudah selesai dia mengulangi lagi ngapain karena ragu. Itu keliru. Jadi ingat-ingat ya, tiga tempat keraguan enggak boleh dianggap. Pertama setelah selesai perbuatan. Setelah selesai perbuatan, selesai amalan, ada muncul keraguan jangan di eh, dihiraukan, jangan dipedulikan. Antum kerja bangunan mulai hari Senin sampai hari Sabtu, hari Sabtu gajian. Sudah digaji sama bos antum ini gajinya. Gaji sepekan berapa? 500 ribu misalkan. Antum mengaku. Jadi gaji belum ya tadi ya? Sudah digaji belum tadi ya kira-kira? Ragunya setelah menerima gaji, setelah selesai kerjaan. Kembali ke mana San? Menerima gaji atau belum? Sudah menerima gaji, tinggalkan keraguan. Dan nanti kalau dia ragu terus nanti minta lagi sama bosnya. Malah kisruh nanti. Paham ya? Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan ya. Keraguan kalau yang kalau muncul setelah pekerjaan perbuatan selesai enggak dianggap. Paham ya? Enggak dianggap. Nah, barakallahu fikum. Dari sini. Rajulun ba'da an faragha min shaumihi syakka hal nawa anahu 'anil qada au an anahu naflun. Penting. Ada orang setelah selesai puasanya dia ragu. Ada orang setelah selesai puasanya dia ragu Eh, dia ragu ya, dia ragu. Nah, barakallahu fikum. Dia meniatkan puasa qada atau puasa sunnah itu loh. Faham ini saya? Ada orang puasa, setelah puasa ketika buka itu dia ragu. Tadi itu puasa untuk mengkodok atau puasa sunnah itu loh, ragu. Fanaku la yaltafit li hadha syak. Enggak perlu kamu menoleh kepada apa? keraguan ini. Jangan menoleh kepada keraguan. Karena keraguan itu bisa apa? Bisa membuka pintu was-was Bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Terus larinya kemana Husain? Larinya kemana Tusan? Kalau keraguan nggak boleh kita menoleh lari kemana Tusan? Eh? Lari kemana? Keyakin. Larinya keyakin. Nah seperti itu kita lihat sini. Rajulun ba'da faraghi min at-tawaf wa insirafihi min makan at-tawaf syakka. Hal tawaf sab'an aw sittan ini juga sama. Ada orang setelah selesai tawaf, keliling Ka'bah, memutari Ka'bah ya. Berapa kali putaran? Tujuh kali putaran. Sudah selesai, setelah itu dia berpaling pergi dari tempat itu ternyata ragu. Tadi itu sudah tujuh kali atau enam kali ya? Ragu. Apa jawabannya? La yaltafit. Panaku la yaltafit, jangan menoleh. Jangan menoleh kemana nih? Jangan menoleh kepada keraguan. Wa yuhkam lahu annahu tawafa sab'atan. Dan sudah dihukumi dia sudah tawaf berapa kali? tunjukkan kewafahannya, enggak perlu menoleh kepada keraguan. Karena setelah pekerjaan ditunaikan, diselesaikan. Mohon salam ya. Ayo na'am. Wa hadhil qa'idatu ma'khudatun min Rasul sallallahu alaihi wasallam hina syuknya ini rajul yukhayyal ilahi annahu yajidu syai' fi shalah. Kaidah ini diambil dari ucapan Rasulullah SAW ketika diadukan ada orang diadukan kepada beliau bahwasanya orang tersebut menjumpai sesuatu di dalam sholat terhayalkan menjumpai sesuatu dalam salatnya. Qala la yang sarif hatta yasma' sautan aw yajdarihan. Jangan berpaling, jangan pergi sampai dia mendengar suara. Suara apa? Suara apa? Suara kentut atau dia menjumpai bau. Bau apa? Bau kentut punya siapa tapi? Punya orang lain. Punya siapa? suara kentut siapa, terus bau kentut siapa ini. Kan di, Rasulullah mengatakan jangan jangan dia berpaling dari sholatnya sampai dia mendengar suara dan mencium bau. Bau kentut siapa, suara kentut siapa? Hah? Manusia. Ya benar manusia, manusia banyak. Maksudnya itu manusia yang mana? Manusia yang dia sendiri atau manusia yang lain itu loh? Dia sendiri. Ke situ arahnya. Karena kalau antum dengar kentut orang lain antum batal ya antum liru. Paham ya? Antum cium bau kentut orang lain kalau antum batalkan ya keliru. Paham ya? Ini hadisnya berkaitan masalah dia sendiri. Jadi dia itu jangan pergi. Jangan ninggalkan sholat sampai dia mencium bau kentut dia sendiri atau mendengar suara kentut dia sendiri. Kalau bau kentut orang lain atau suara kentut orang lain ya nggak perlu dia pergi. Paham ya? Seperti itu barakallahu fiikum Nah, kita lihat sini. Barakallahu fiikum disebutkan sini Eh, li'anna al-asla baqa'u taharatih. Karena hukum asalnya tetapnya dia di atas kesucian. Itu hukum asalnya. Tetapnya dia di atas apa? Kesucian. Wal aslu anna taharatahu sahihah. Dan hukum asalnya kesucian dia itu sudah sahih sah. Fasyakku huna sawari dan 'ala Keraguan di sini munculnya bukan mengenai solatnya Bal waridun al wudu. Munculnya itu masalah wudu. Wudunya batal atau enggak ya? Karena ada sesuatu yang bunyi gitu ya, tapi bunyinya itu bukan dari dia atau bunyinya itu bukan kentut juga ya. Nah, dia ragu, batal atau enggak. Bukan masalah sholatnya kan? Sholatnya kan masih utuh. Cuman dia ragu, sudah batal atau belum itu loh. Paham ya? Nah, wudunya batal atau belum? Wal wudhu ibadatun dan wudhu itu ibadah qad matsum tsumma tara'a 'alaiha syak hal ahdatsa aw la. Wudunya sudah sempurna. Nah, kemudian muncul tara'a itu muncul. Tara'a itu muncul, kemudian muncul 'alaiha padanya syak raguan hal ahdatha aula dia batal atau belum fala yaltafit ilai di sini enggak boleh noleh enggak boleh menoleh kepada apa kepada bisikan dari itu walau tabarna mithla hadis hukuk kalau seandainya kita menganggap keraguan-keraguan seperti ini ma baqiyat ibaratun illa wa nahnu nasyukku fiha tidak tersisa satu ibadah pun kecuali kita ragu kecuali apa ragu paham sama ya jadi caranya bagaimana caranya? Caranya bagaimana Isma? Kembali ke mana tadi? Kembali ke mana tadi? Ke yakin. Kembali ke arah yakin. Kalau cuman ragu-ragu seperti itu tinggalkan. Karena kalau antum ngikutin keraguan nanti masuk dalam pintu apa Bang? Was-was. Itu bisikan-bisikan setan yang terkutuk, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau sudah benar-benar sudah melakukan kok ragu, anak tadi dah wudu atau belum ya? padahal udah wudu, berarti antum kembali hukum asal udah wudu gitu loh, nggak perlu ngulangi lagi. Paham maksudnya ya? Eh, wanam ikhwan fi din dan jazakumullah wa habibakumullah jami'an. Yang ini karena panjang cukup sekian dulu. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.